Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Pada hari yang kami kunci mulut-mulut mereka dan kami bicarakan tangan-tangan mereka dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan dahulu dalam kehidupan dunia ini. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar roja dimanapun saudara berada, kita berbicara masalah al-istighfar di mana al-istighfar ini merupakan salah satu obat atau menu yang bisa menyehatkan hati kita. Oleh karena itu, kita diperintahkan senantiasa untuk beristighfar di mana saja, kapan saja. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan jaminan bagi orang yang senantiasa beristighfar. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Rawahu Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa melazimi istighfar, selalu mohon ampun kepada Allah, maka Allah jadikan baginya pada setiap kesempitan yang dialami akan diberikan jalan keluar. Dan dari segala gundah gulana akan diberikan jalan keluar pula oleh Allah. Dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak diduga. Oleh karena itu, Ikhwan, Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah. Pendengar roja, ketahuilah ketika ada beberapa orang datang ke, kepada Al-Hasan Al-Basri untuk minta penjelasan kepadanya bagaimana. Yang pertama ingin memiliki anak karena tidak bisa memiliki anak, maka disuruh untuk beristighfar. Yang kedua, karena pertaniannya tidak turun hujan, maka juga disuruh beristighfar. Datang lagi ada orang pingin diberikan oleh Allah keluasan dalam rezekinya. Kemudian juga suruh beristighfar. Lalu ditanya oleh orang, kenapa engkau suruh mereka semuanya masing-masing untuk istighfar? Karena aku membaca dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Nuh. Ayat 10 sampai 12 Allah berfirman. Fakultus staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Aku katakan agar kalian beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit dan Allah Subhanahu wa taala niscaya akan memperbanyak rizkimu, memperbanyak anak-anakmu dan memperbanyak rizkimu serta menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan juga menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah keutamaan keutamaan al-istighfar. Oleh karena itu, Memperbanyaklah kita membaca al-istighfar. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan istighfar 100 kali. Yaqul astaghfirullah fil yaumi amarrah. Beliau mengucapkan astaghfirullah 100 kali pada setiap harinya. Hadza wa huwa nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi غفر له ما تقدم min ذنبه wa ma فكيف بنا Ini nabi di mana dosanya telah diampunkan yang lalu dan yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Walakin kulubuna walakin kulubana qasiyah mayitah la yughanu 'alaiha bikathrir dhunub wala yahtamu al-wahid Nabi ma fa'al akan tetapi hati kita keras bahkan mati tidak peduli dengan banyaknya dosa yang dia lakukan Bahkan seseorang dia tidak peduli apa yang telah dia lakukan dari perbuatan dosa. Walidzalika tajidul insan ghairu mubalin bimithli hadza wa huwa qalilul istighfar. Oleh karena itu engkau mendapatkan seseorang tidak peduli dengan dosa yang dia lakukan dan dia sedikit untuk mengucapkan al-istighfar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk memperbanyak baca istighfar. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan dalam syarah Riyadhus Shalihin, "Wa akthir min qawli Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, astaghfirullah wa atubu ilaihi wa ma asbaha dzalik." Perbanyaklah kalian membaca Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, am sayangi aku, Aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dan yang semisalnya. La'allaka tusadifu sa'atan ijabatan min Allah azza wa jal. Fayaghfiru laka fiha wallahu al Mudah-mudahan engkau ketika membacanya pas dengan waktu yang mustajabah sehingga diterima istighfar engkau dan Allah memberikan ampunan kepadamu. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama apa itu makna istighfar. Al-istighfar maknanya adalah tolabul maufirah. Yaitu mohon ampun, mohon al-maufirah. Adapun al-maufirah adalah wiqayatu syarril dunub ma'asatriha. Yaitu wiqayah, melindungi diri dari akibat buruk perbuatan dunub, yaitu perbuatan dosa. Sehingga orang yang beristighfar akan terlindungi dari akibat perbuatan dosa yang dia lakukan, ma'asatriha bersama dengan itu dosa tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan insya Allah kita akan berbicara di samping istighfar kita juga akan berbicara masalah az-dzunub, yaitu perbuatan dosa. Karena memang dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan dosa merupakan manusiawi, perbuatan manusiawi karena memang dia manusia. Sebagaimana Nabi bersabda, "Kullu bini Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Rawahu Tirmizi. Setiap orang setiap anak Adam itu senantiasa melakukan dosa dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, والذي nafsi بيده لو لم tuzribu لذهب الله تعالى bikum, ولا جاء بقوم yudnibuna fayastaghfiruna Allah taala fayaghfiru lahum rawahu Muslim Anil Aghar Al-Muzanni radhiyallahu taala an Demi zat yang jiwaku berada di tangannya seandainya kalian tidak berbuat dosa maka Allah akan melenyapkan kalian lalu Allah mendatangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa lalu mohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak Adam memang merupakan suatu hal yang manusia, namun manusiawi akan tetapi dia tidak boleh terus-menerus dalam perbuatan dosanya. Haruslah dia kembali dan menampun kepada Allah dan jangan berputus asa terhadap perbuatan dosa yang dia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas kepada diri mereka yaitu yang banyak berbuat dosa janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua perbuatan dosa dan disebutkan oleh para ulama dosa ada yang besar dan dosa ada yang kecil. Sebagaimana hal ini merupakan pendapat jumhur. Namun ketahuilah sebelum kita membahas bagaimana untuk mengetahui perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, maka tidak ada salahnya mengulang perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا Sesungguhnya orang yang beriman itu, orang mukmin, dia melihat dosa-dosanya, dia melihat kesalahan-kesalahannya, seakan-akan dia berada di bawah gunung yang dia khawatir dan takut gunung tersebut jatuh lalu menimpanya. Adapun orang yang fajir, orang yang suka berbuat maksiat, dia melihat perbuatan dosanya seperti lalat yang menempel di hidungnya, kemudian dia berkata cuman tepis begitu saja. Alias dia meremehkan perbuatan dosa itu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jumhur ulama mereka mengatakan dan berpendapat bahwa dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila kalian meninggalkan perbuatan dosa besar yang telah diarang atas kalian, maka kami maafkan, kami hapus kesalahan-kesalahan kalian dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia yaitu ke dalam surga. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini menunjukkan adanya perbedaan antara dosa yang satu besar dan yang satu kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna batil kabair rawahu muslim Salat lima waktu Jumat menuju ke Jumat yang lainnya dari Ramadan kepada Ramadan yang lainnya itu merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya para jemaah adanya pembagian dosa besar dan dosa kecil dan dengan hadis ini kita memahami bahwa dosa kecil bisa terhapus dengan sendirinya itu dengan sholawat khams, sholat lima waktu. Kemudian sholat Jumat yang satu kepada yang lainnya. Dari Ramadan yang satu kepada yang lainnya. Itu bisa menghapus dosa-dosa kecil selama orang tersebut meninggalkan dosa besar. Demikian juga dengan hadis yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ala unabiukum bi akbaril kaba'ir?" al ishraku billah wa anququl walidain wa syahadatu zur wa qaulu zur. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar yaitu syirik menyekutukan Allah, Kemudian uququl walidain yaitu durhaka kepada kedua orang tua dan persaksian palsu serta perkataan yang palsu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pendapat jumhur ulama mayoritas ulama mereka mengatakan bahwa memang ada dosa besar dan juga ada dosa kecil. Kemudian bagaimana untuk mengetahui tanda-tanda dosa besar? Alamatul kabair. Bagaimana mengetahui tanda-tanda dosa besar? Yang pertama adalah ijabul haddi alal maksiyah. Yaitu diharuskannya, ditegakkannya had kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Had di sini adalah sanksi, hukuman kepada pelaku-pelaku maksiat. Seperti apa? seperti orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka dia harus dikisos. Orang yang berzina harus dirajam bagi mereka yang sudah pernah menikah dan bagi yang belum pernah menikah harus dipukul, didera seratus kali dan diasingkan. Wal qadhaf, al qadhaf menuduh orang berzina. Walladzina yirmun al muhsanat walam ya'tu bi arba'ati syuhada' fajliduhum thamanina jaldah. Orang-orang yang menuduh orang baik-baik berzina dan tidak membawa saksi eh, empat orang saksi maka pukullah 80 kali. Ya, zina demikian juga dalam surat yang yang dimansuh namun ayat hukumnya tetap sebagaimana disebut oleh Mukasir firman Allah asy-syaikh wa syaikhatu idza idza zanaya farjumuhuma albattah. Laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah, ya, dia berzina, maka rajamlah sampai mati. Demikian dengan mencuri. Allah berfirman, "As-sa was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Orang mencuri laki perempuan dipotong kedua tangannya. Maka hal ini menunjukkan perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Apa tandanya? Tandanya adalah mendapatkan hukuman ketika dia berada di dunia. Dan kalau dia sudah dihukum di dunia, maka insya Allah merupakan uh, penghapus dosa-dosanya nanti di akhirat. Demikian juga dengan liwat. Liwat adalah homosek, perbuatan kaum Lut. Maka harus juga dirajam. Ya. Maka di sini merupakan dosa besar Jangan sembarangan. Orang-orang laki-laki saling menyukainya, perempuan saling menyukainya, maka ini merupakan dosa besar. Ini yang pertama, kita ketahui bahwa dosa besar itu diketahui dengan tanda-tandanya bahwa perbuatan tersebut harus diberi sanksi dan diberi hukuman di dunia. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengetahui bahwa itu dosa besar? Wa minha tasmiyatul ma'siyah kabirah bahwa dosa tersebut disebut sebagai dosa besar au akbaril kabair au dosa besar yang paling besar sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi ala unabbiukum bi akbaril kabair maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar bahwa setelah itu Allah Rasulullah menyebutkan syirik al-isyraku billah, menyebutkan hukum walidain, maka ini adalah dosa-dosa besar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah wasful ma'siyah bi annaha mubiqah yaitu memberi sifat kepada perbuatan maksiat itu bahwa perbuatan tersebut merupakan perkara-perkara yang membinasakan Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Ila ya Rasulullah wa mahunna. Qala asyirku billah. Wa qatlun nafsin lati haram Allah illa bilhaq. والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقف المحسنات الغافلات المؤمنات Nabi SAW bersabda jauh, jauhkanlah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan al-mubiqat, yang membinasakan, maka istilah al-mubiqat ini menunjukkan tanda bahwa dosa-dosa yang disebut setelah itu merupakan dosa besar. Lalu ditanya Nabi SAW, Ya Rasulullah, apakah itu? Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Yang ketiga adalah sihir. Kemudian makan harta, riba makan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, menuduh wanita beriman yang baik-baik, yaitu menuduh dengan berzina. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa tersebut merupakan dosa besar. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah wasful maksiyah bi an fahishah, yaitu disifati maksiat tersebut ya dikatakan bahwa bi an fahishah, yaitu fahishah ya, fahisyat buruk. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Keji. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina karena sesungguhnya perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang yang buruk. Kemudian juga yang kelima bahwa maksiat tersebut wasul maksiat bi annaha min amali syaitan perbuatan maksiat dikatakan itu merupakan dosa besar apabila di situ disebutkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan syaitan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh." Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib merupakan rijs najis, termasuk perbuatan syaitan, maka tinggalkanlah agar kalian beruntung. Ini diantara nama-nama atau tanda-tanda yang disebutkan dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Kemudian yang keenam adalah wasful ma'siyah au fa'ilha bil bil fisq disifati perbuatan maksiat atau pelakunya dengan kefasikan dengan kefasikan ya. maka itu menunjukkan dosa besar sebagaimana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga bahwa zalikum fiskun itu merupakan kefasikan Diharamkan kepada kalian hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma'uhilla liwairillah. Sampai akhir, zalikum fiskun. Itulah kefasikan. Maka ini menunjukkan dosa besar. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, mencaci maki orang Islam merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekufuran. Maka mencaci maki seorang muslim merupakan perkara dosa besar, termasuk dosa besar. Karena apa? Karena perbuatan tersebut disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan al-fisq, yaitu dengan kefasikan. Kemudian yang ketujuh, bi'anna Allah taala yuharibu fa'ilaha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa dia memerangi pelakunya. Seperti dalam surat Al-Baqarah 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan oleh kalian ma baqiya minar riba, apa yang tersisa dari harta riba apabila kalian beriman. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Apabila kalian tidak mau melakukan hal tersebut, maka izinkan, umumkan ya dengan perangnya Allah dan Rasulnya. Bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka. Ya. Termasuk juga dalam sabda Nabi SAW, Allah SWT berfirman, hadis kursi, dari Abu Hurairah yang diulang Imam Bukhari, "Man adali waliyan fakat azantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Siapa wali Allah? Inna awliya Allah Al inna awliya Allah la khawfun alaihim wa yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah mereka orang-orang yang tidak pernah merasa gentar, tidak pernah merasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali Allah oleh karena itu, kalau kita memusuhi orang beriman dan orang bertakwa kepada Allah, bagaimana orang menegakkan sunnah mau dimusuhi? Bagaimana orang menegakkan tauhid dimusuhi? Bagaimana orang mendakwahkan apa yang telah didakwahkan oleh para anbiya yaitu tauhid? Seharusnya ditolong dan dibantu akan tetapi dimusuhi. Apa kata Allah? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan demikian. Oleh karena itu, marilah kita menjadi penolong-penolong tauhid. Marilah kita menjadi penolong orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sebaliknya. Karena kalau kita memusuhi orang-orang yang menegakkan tauhid, memusuhi orang-orang yang menegakkan sunnah, sama halnya telah memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memusuhi wali Allah, apa kata Allah? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka penunjukan atau tanda disebutkannya adanya peperangan dari Allah ini menunjukkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa besar. Kemudian yang kedelapan adalah la'ana fa'ilaha bahwa Allah atau Rasulnya melaknat pelakunya. Seperti hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu Nabi SAW bersabda, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam al mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal al bukhari wa abu dawud bahwa Rasulullah SAW melaknat <clears throat> laki-laki yang menyerupai perempuan dan Rasulullah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka di sini kita banyak melihat di jalan-jalan banyak melihat di kampung-kampung laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Maka di sini, di sini ingatlah Allah Rasulullah SAW melaknat mereka dan kalau seperti ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk perkara di antara dosa-dosa besar. Demikian juga dengan orang yang menyambung rambut dan orang yang mentato dan minta ditato dan juga orang yang menyambungnya anal wasilata wal mustausilah wal washimah wal mustausimah bahwa Rasulullah melaknat orang-orang yang menyambung rambut ya dan juga yang minta disambung serta orang yang mentato dan yang minta ditato ini menunjukkan perbuatan tersebut dosa besar maka segera minta ampun kepada Allah bertobat kepada Allah dari dosa-dosa besar karena dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga <clears throat> yang kesembilan bahwa dosa besar bisa diketahui dengan tanda-tandanya di antaranya adalah bi annallaha la yanzuru ilaih bahwa Allah tidak melihat kepada pelaku dosa tersebut sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "La yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara." Rawahul Bukhari wa Muslim. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang menjulurkan dan memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan sombong. Ini menunjukkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa besar. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan atau nabinya mengabarkan bahwa pelakunya bi annahu la yadkhulul jannah, pelaku perbuatan tersebut tidak masuk surga, maka ini menunjukkan dosa besar. Seperti hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan dari Nabi SAW beliau bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Rawahu Muslim wa Tirmidzi tidak masuk surga orang-orang yang memiliki kesombongan di hatinya meskipun sebesar biji zarrah. Maka buanglah kesombongan tersebut karena kesombongan tersebut merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa itu dosa besar. Kemudian yang ke-11 adalah al-ikhbar binafsil imani anhu. Yaitu Nabi mengabarkan ya terhadap pelakunya tersebut dengan dinafikan keimanannya dinafikan keimanannya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentu saja penafian keimanan ini ya tergantung kepada perbuatan dosanya ya yang dibahas dalam masalah akidah kalau di sini dikatakan wallah la yu'min wallah la yu'min wallah la yu'min kila man ya Rasulullah qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu Rawahul Bukhari wa Muslim. Demi Allah enggak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, "Ya Rasulullah, siapa dia?" Nabi mengatakan, "Orang yang tetangganya tidak pernah aman dari gangguannya." Maka iman di sini bukan berarti dia kafir. Ya. Wallah la yu'min artinya imannya tidak sempurna. Dan ini menunjukkan kalau ada nafsu iman menunjukkan bahwa ini merupakan dosa besar. Nah, dosa besar, dosa besar kalau di sini kita sudah kasih judul dosa besar, bukan berarti dia keluar dari Islam. Kemudian al-ikhbar bi ghadabillah alaih. Di antara tanda-tanda dosa dikatakan dosa besar disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala marah kepada pelakunya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man halafa ala yaminin huwa fiha fajir liyaktati abiha malum ri'in muslim Allah azza wa jal wa huwa alaihi ghadban barang siapa yang bersumpah atas sumpah ya huwa fiha fajir dan dia dalam bersumpahnya yaitu sumpah palsu dan dia melakukan perbuatan dosa di situ untuk mengambil harta seorang muslim maka Allah Subhanahu wa taala akan menjumpainya dan Allah marah kepadanya maka ini menunjukkan perlakunya eh, atau perbuatan tersebut dikatakan sebagai dosa besar ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah demikian juga di antara dikatakan dosa besar ya disebutkan iljamuhu bilijami minnar yaitu mulutnya diikat dengan ikatan dari api neraka sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam man suila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar rawahu Tirmizi dan dihasankan disahihkan oleh Al Albani rahimahullahu taala barang siapa ditanya tentang ilmu kemudian menyembunyikannya maka pada hari kiamat nanti akan diikat mulutnya dengan ikatan dari api neraka. Waliyahudzubillah. Demikian juga pelakunya disifati dengan kufur atau syirik. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarokaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Itu perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir solat. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka dia kafir. Hadisnya sahih, rawi Abu Daud dan yang lainnya. <clears throat> Ini menunjukkan bahwa dosa tersebut merupakan dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan sesat seperti qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa illa dhallun Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Maka tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apabila perbuatan dosa tersebut disifati dengan sebutan laisa minna seperti faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia termasuk golonganku. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "Man hamala alaina silah falaisa minna, Waman wasyana falaisa minna." Barang siapa yang mengangkat senjatanya kepada kami, maka dia termasuk golongan kami, dan barang siapa yang curang kepada kami, maka tidak termasuk golongan kami. Demikian beberapa sifat-sifat dan masih ada beberapa sifat yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan dosa besar. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ada dosa-dosa kecil yang bisa menjadi besar disebabkan beberapa perkara. Yang pertama, wa minal asbab allati tu'azzam biha as-saghair an yastasghira adz Di antara sebab di mana dosa-dosa kecil itu bisa menjadi besar adalah pelakunya meremehkan dosa kecil tersebut. Ya. Maka ketika perbuatan dosa seorang hamba menganggapnya itu besar, maka Allah akan menganggap itu kecil. Dan kalau hamba itu menganggap dosa itu kecil, maka menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu taala anhu, "Innakum lata'maluna amalan hiya adak fi a'yunikum min asy-sya'r in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah." sallallahu alaihi wasallam ilal mubiqat. Sungguh kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut menurut pandangan kalian lebih kecil, lebih ringan daripada rambut, sementara kami menganggapnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara-perkara yang membinasakan. Bilal bin Sa'ad beliau mengatakan, "Janganlah engkau melihat kepada kecilnya perbuatan dosa, la tandur ila khati'ah, walakin dur ila azamati man asaid Janganlah engkau melihat kepada kecilnya perbuatan dosa tersebut, tapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan perbuatan dosa itu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang, yang maha besar. Kemudian yang kedua, di antara sebab perbuatan dosa kecil bisa menjadi besar, wa minal asbab an yafraha bis wa yatamaddahu biha atau wa biha yaitu senang dan gembira dengan perbuatan dosa kecil tersebut dan memujinya. Maka ini bisa membuat dosa kecil menjadi besar. Kemudian yang berikutnya an yatahawan trillah subhanahu wa ta'ala wa halwa wa hilmihi anhu wa imhalihi iya yaitu meremehkan satra Allah bahwa Allah telah menutup perbuatan dosa itu dan dia tidak mengindahkannya dan dia meremehkan ya. yaitu seperti orang yang berbuat dosa di malam hari kemudian pagi hari malamnya sudah ditutup oleh Allah pagi harinya dia mengatakan aku berbuat begini dan begini kullu ummati mu'afa illal mujahirin wa inna minal mujahirah an ya'mal ar-rajul al-amal min lail thumma yusbih wa qad satarahu Allah alayh fa yaqulu ya fulan amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yas يستره الله عليه ويصبح ويصبح يكشف ستر الله عنه رواه البخاري ومسلم dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an Setiap umatku kata Nabi dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan. Ya seperti orang berbuat dosa di depan orang banyak, dan diantara menampak-nampakkan itu adalah seseorang melakukan perbuatan dosa di malam harinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menutupnya dan di pagi hari dia ngoceh, dia ngomong, "Wahai fulan, tadi malam aku melakukan begini begini." Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupnya di malam hari, kemudian di malam hari kemudian dia membukanya ya memukanya di siang di di pagi hari. Demikian ya orang-orang yang telah di maafkan sebenarnya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membuka kembali di pagi hari. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita melakukan hal tersebut karena itu merugikan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kita, namun kita menghilangkan apa namanya maafnya Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatan kita sendiri yaitu kita ngomong-ngomong kepada orang lain ketika kita melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang berikutnya yang membuat dosa kecil menjadi besar an yakunal mudhnib aliman yuktada bihi. Seorang pelaku dosa tersebut adalah orang alim sebagai panutan. Faida alima minhu dzam kabura dzambuhu. Apabila dia tahu perbuatan dosa maka bersarah dosanya. Seperti orang yang menggunakan pakaian dari sutra. Ya. Kalau dia orang alim, maka dia dosanya lebih besar daripada yang lainnya. Ya. Sebab dia akan menjadi panutan yang akan diikuti oleh orang-orang di sekitarnya kalau dia merupakan uh, orang yang menjadi panutan Kemudian di samping itu para jemaah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, perbuatan dosa itu menjadi besar disebabkan apa? Disebabkan syarful zaman wa syarful makan. Mulianya zaman dan mulianya tempat. Orang yang berdusta itu merupakan dosa. Namun kalau dia berdusta bersumpah palsu di bulan Ramadan, maka dosanya jauh lebih besar daripada dia melakukan di luarnya. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu dan selalu selalu mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Demikian juga tempat yang mulia seperti di Mekah maka orang membunuh merupakan dosa besar, dosa kalau dia membunuhnya di kota haram, maka dosanya jauh lebih besar. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah dan juga di antara yang membuat dosa kecil menjadi besar di antaranya adalah tarkul, tarkul khaufi minallahi taala wal istihadatu bihi yaitu tidak takut kepada Allah dan meremehkan Allah Subhanahu wa taala itu juga menjadi penyebab dosa kecil menjadi besar. Oleh karena itu, ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka yang harus ada dalam benak kita adalah al-istighfar harus senantiasa kita al-istighfar. Nabi saw bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi amarra. Sesungguhnya la yughanu ala qalbi maknanya adalah yahdus lahu syai' minal katama wal gham, yaitu terjadi sesuatu dalam hatinya, ya, yaitu dari gundah gulana atau yang lainnya maka aku istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari sebanyak seratus kali. Makanya para ulama senantiasa memberikan nasihat agar kita beristighfar di mana saja karena kita tidak tahu istighfar yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang mustajabah. Beristighfarlah di pasar ketika kita berada di dalamnya. Jangan-jangan kita membeli atau menjual barang Ya, kemudian kita tenggelam dalam penipuan. Beristighfarlah di kantor, barangkali tangan kita tidak terasa telah mengambil sesuatu yang bukan haknya, telah mencatat sesuatu melebihi dari yang sebenarnya, mengurangi apa yang harusnya tidak dikurangi. Maka dikatakan oleh para ulama di antaranya Al Hasan, "Aktsiru minat istighfar bil fi buyutikum." wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikikum wa aina kuntum fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah Perbanyaklah oleh kalian untuk membaca istighfar. Astagfirullah wa atubu astagfirullah wa atubu Di rumah-rumah kalian, di tempat makan kalian, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di majelis-majelis kalian, di mana saja kalian berada, karena kalian tidak tahu kapan al-maghfirah yaitu ampunan Allah itu turun. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Maka kita perbanyaklah kita untuk membaca istighfar. Karena istighfar ini merupakan obat. Qatadah mengatakan inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum fa amma da'ukum dunub wa amma dawa'ukum fal istighfar. Quran ini menundukkan kalian kepada penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah perbuatan dosa karena memang perbuatan dosa merupakan penyakit. Abdullah bin Mubarak mengatakan raaitu dhunuba tumutul quluba wa qad yarithu dhulla idmanuha bahwa perbuatan dosa itu akan membunuh hati, membuat penyakit kepada hati, dan akan mewariskan kepada pelakunya yaitu kehinaan. Adapun obatnya adalah wa amma dzaukum fal istighfar yaitu obatnya adalah istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagi orang yang tidak bisa memiliki anak maka perbanyaklah membaca istighfar. Sekian lama berupaya berobat, silahkan. Memang kita harus mengambil sebab al bil asbab, mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, baik sebab syar'i maupun sebab kauni. Maka kita lakukan itu. Namun jangan lupa, yang jadi di antara sebab syar'i adalah al-istighfar, sebagaimana disebut oleh Al-Hasan Al-Basri ketika menukil firman Allah, "Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yursilis samaa 'alaikum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhan kalian karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan niscaya kalau kalian beristighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit atas kalian dan Allah akan memperbanyak anak-anak kalian dan juga akan memperbanyak harta-harta kalian. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita lisan kita ini senantiasa Eh, dibasahi dengan istighfar. Kalau bisa ketika mengucapkan istighfar, hati kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terasa air mata bercucuran menangis karena apa? Karena takutnya kepada Allah Rabbul Alamin atas segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dan semoga kita menghadap Allah dalam keadaan kita sebagai orang-orang yang musta'firin yaitu orang-orang yang minta ampun kepada Allah dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampai di sini kajian ini dan saya serahkan kembali kepada Al-Ah Al-Fadil Ihsan Hafizallahu taala. Tafadhal. Baik, eh, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pemaparan materi yang disampaikan Ustaz Zul Karim, Ustaz Mahfuz Amri, Fazahullah taala. Dan bagi para pendengar yang ingin memperluas pembahasan, Anda ingin bertanya perihal berbagai permasalahan tentunya berkaitan dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di dan jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat Anda. Angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Ummu Azka di Cikarang Ustaz mencukupkan doa hanya ketika sujud dan sebelum salam saja. Jarang berdoa di luar sholat kecuali wirid-wirid yang dianjurkan. Apakah saya termasuk orang yang takabur karena jarang men jarang mengangkat tangan untuk berdoa di luar sholat? Jazakallah khair. Ya, tidak dikatakan takabur, tapi janganlah membatasi diri pada waktu-waktu tersebut. Memang waktu yang mustajab berdoa diantaranya adalah ketika kita sujud. Karena yang paling hamba dengan Allah adalah waktu sujud. mak oleh karena itu aktsiru fid doa ya berbanyak untuk berdoa kepada Allah. Kemudian juga ketika akhir, tasyahud akhir, ya, maka kita berdoa. Di samping itu ketika hujan, ketika antara azan dan iqamah, ya ketika di sepertiga malam terakhir, maka kita banyak berdoa kepada Allah. Ya, adapun mengangkat kedua tangan ya itu adalah apa namanya hadis yang meriwayatkan hal tersebut mutawatir maknan, mutawatir maknan ya artinya Rasulullah berdoa mengangkat tangan dan adapun sifat-sifat mengangkat tangan berbeda-beda ketika Rasulullah berdoa di atas mimbar beliau mengangkat jari telunjuknya ketika beliau doa untuk istisqa minta hujan beliau angkat kedua tangannya sampai kelihatan <clears throat> kedua ketiak beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam <clears throat> adapun doa masalah beliau mengangkat kedua tangannya insyaallah akan kami bahas hal ini pada <clears throat> bab abdu'a karena doa termasuk salah satu yang bisa mengobati hati. Wallahu a'lam. Masih dari pesan singkat kembali kita angkat. Ustaz saya seorang ibu dari Pondok Kopi. Uh, pada masa jahiliyah saya dapat menghindar dari bisikan syaitan. Tapi setelah saya bertobat dan sudah berpakaian yang syar'i, justru saya terjerumus oleh gangguan setan dengan berzina. Dan uh, kita sudah sama-sama berkeluarga. Karena hal ini rusak semua ibadah saya. Ustaz mohon doanya dan saya sudah memutuskan hubungan dengan orang tersebut tapi dia terus menteror saya. Jazakallah khair. Iya. Pertama kita minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan tersebut. Dan kita harus takut kepada perbuatan zina. Seorang tabi'in, kibar tabi'in yaitu Sa'id itu Musayyib. Beliau berumur 70 tahun dan beliau buta dan beliau yang katakan adalah aku takut terhadap fitnah wanita yaitu perbuatan zina. Maka kalau seorang tabi'in seperti Sa'id bin Sayyid takut kepada perbuatan zina, apalagi dengan kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa, senantiasa takut terhadap perbuatan itu. Dan ketika terjerumus terhadap perbuatan itu, waliyaudubillah, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya, maka jangan berputus asa dari ampunan Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hamba Allah, hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kesalahan, zalim kepada dirinya, maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni perbuatan dosa semuanya. Demikian juga Allah SWT berfirman, Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana afiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian melakukan perbuatan dosa di malam hari dan di siang hari sementara aku mengampuni perbuatan dosa itu semuanya maka mintalah ampunan kepadaku aku ampunkan kalian asalkan dengan syarat at-taubatan nasuha yaitu tobat yang nasuha dengan terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana sudah dijelaskan Allahu a'lam bishawab Taib, saat kita angkat dari telepon dari Umanisa di Bekasi. Assalamualaikum. Silahkan, Umar. Mau mohon apa bimbingan sama ini kan ya. uh, pergaulan itu uh, mungkin anak sama menganggap uh, hal yang biasa ya berhalawat gitu. Iya, iya. terus uh, uh, makna dari halawat itu seba sebatas apa? Iya. Dan ya. kalau misalnya uh, ada uh, di keluarga ngumpul terus uh, kita uh, menyingkir sendiri dengan adik ipar gitu bisa ada ipar yang lawan jenis jadi lawan jenis ya bisa yeah. uh, bicara walaupun justru disaksikan dengan saudara-saudara yang lain apakah itu termasuk uh, apa yang tidak tidak dibolehkan dalam uh, syariat. yeah. Kita ya, aja. yeah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Khalwat itu artinya berduaan ya dengan bukan mahramnya. La yakhlu rajulun imra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh ya seorang laki-laki itu berduaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Nah, sini mahram itu bisa ayah, bisa saudara laki-laki, yaitu mahram. Maka kalau tidak ada itu berduaan, maka itu khalwat, maka itu dihindarkan dan nah, itu perbuatan dosa besar, tidak boleh kita lakukan dan itu merupakan pintu ya masuk pada perbuatan zina. Demikian juga dengan ipar ya, ipar berduaan dengan ipar maka tidak dibenarkan. Karena apa? Nabi mengatakan alhamu Al-maut, ipar itu adalah kematian. Berapa banyak orang berboncengan dengan iparnya. Ini kan kakak ipar saya, ini kan adik ipar saya, ini kan begini dan ternyata akhirnya apa? Ya, syaitan menggodanya dan terjerumuslah kepada perbuatan zina wal billah. Ya. Perbuatan zina adalah perkara yang dilarang, khalwat pun berdua dengan iparnya juga demikian. Maka hindarkan hal tersebut. Demikian juga eh, ketika bersama dengan mereka hindarkan ya pandangan-pandangan karena yang bukan mahramnya. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan pada orang beriman untuk mendudukkan pandangan dan menjaga kehormatannya. Kullil mu'minat yaghuddna abus eh, katakan kepada orang wanita beriman ya agar mereka memandang menundukkan pandangannya ya, wa yahfadna furujahun agar juga mereka menjaga kehormatannya. Demikian. Allah a'lam. Tapi bagi Anda yang ingin bertanya kembali di line telepon 021 823 6543 kita persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, dengan siapa di mana Bapak? Budi di Pucung Menteng, Pak. Silahkan Pak. Uh, eh, begini Ustaz. Iya. Uh, dalam lafaz uh, mayah dilahu salamutilalah itu Tolong diulang, diulang Pak iya barang siapa Allah memberikan petunjuk maka tidak akan yang bisa oh, iya. menyesatkan ya gitu yeah, ya. Iya, betul ya. Dikaitkan dengan uh, baik seluruh kaum muslimin baik yang bermanhaj hak ataupun yang tidak. Yeah. Itu kan dalam sholat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Iya, betul. Iya. Ya, tapi gimana Ustaz? Iya. Kenapa yang bermanhaj di apa selain uh, salaf itu uh, diterima enggak itu satu Iya. Kan manhajnya itu manhaj yang menyesatkan itu saja Iya. Iya. Iya, gitu saja Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita berdoa pada setiap sholat dengan ihdinas suratul mustaqim ya al-ladina ladzina an'amta alaihim yaitu tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ya. Di sini jalan siapa? ladina ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin ya wasiddiqin wasyuhada wasalihin dari kalangan nabi kemudian siddiqin asyuhada dan orang-orang soleh siapa mereka kalau bukan salafus soleh maka kita minta petunjuk kepada Allah yaitu yang pertama hidayatul taufik dan hidayatul irsyad hidayatul taufik adalah dari Allah hidayatul irsyad dari dari manusia seperti pengajaran dan disebut oleh Ibnu Rajab Hambali dalam Jami'ul Hikam hidayah ada dua hidayah mujmalah dan hidayah mufassalah Adapun seorang yang dia sholat, ya, maka dia berada di atas hidayah. Hidayah malah karena dia sholat telah mengerjakan sholat. Adapun sholatnya muwafak seperti apa yang dicontohkan Nabi, karena Nabi menyuruh sallu kamaro aitu usalli. Sholat kalian sebagaimana kalian sholat. Kalau dia dari takbir sampai salam sesuai dengan petunjuk Nabi, maka dia berada di atas hidayah mufassalah, hidayah secara terperinci kemudian dalam manhaj yang lain masih belum benar, maka yang benar dihitung sesuai dengan kebenarannya, yang tidak benar dihitung dengan ketidakbenarannya. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji dzarra akan melihat balasannya, demikian sebaliknya. Maka kalau dia menolak manhaj salafus saleh, ya, maka dia tidak akan diterima Islam, cara berislamnya. Namun sholatnya diterima, ya tetap sholatnya. Namun kalau dia tahu menolak, ya tentu saja bisa mengeluarkan dia dari dari Islam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam surat An-Nisa 115 wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya. Kalau dia menolak Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan e, mengikuti jalan selain jalannya orang beriman yaitu para sahabat, maka dia akan dibiarkan tersesat dan dimasukkan neraka, neraka jahanam. Kemudian neraka jahanam merupakan seburuk-buruknya tempat. Ya, maka kalau dia menolak, tapi kalau dia hanya tak mentakwil, <clears throat> ya, takwil mengartikan begini, mendefinisikan begini, mentakwil ikut ikut takwil, <clears throat> maka tidak sampai kepada keluar dari Islam. Maka hal ini tentu saja kita harus hati-hati mengatakan orang diterima atau tidak. Namun yang pasti kalau zahirnya seseorang itu beramal ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah maka jelas secara zahir kita hukumi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak ada contoh perintah dari kami, maka itu tertolak. Jangan sampai mengatakan, siapa bilang sholat saya nggak diterima? Apakah kamu tahu? Ya kita tidak tahu masalah Allah menerima atau tidaknya, tapi dari hadis Nabi Sallallahu SAW, barang siapa yang melakukan perbuatan ibadah yang tidak ada contoh perintah dari kami, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tertolak kata Nabi. Nah ini yang menjadi penghukum, bukan kita yang mengatakan sholatnya nggak nggak diterima, tapi hukum, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Baik, demikian jawabannya terhadap kepada Bapak yang bertanya. Kita angkat kembali dari pesan singkat saja dari Arman di Kalender sebagaimanakah dengan orang yang melazimkan istighfar namun masih sering melakukan dosa atau maksiat hmm. uh, misalnya masih sering merokok dan lain sebagainya apakah ini akan diterima atau tidak jazakallah khair iya iya uh, para ulama dalam masalah orang yang bertobat ya berselisih pendapat kalau dia misalkan bertobat dari dosa tertentu kemudian dia masih melakukan dosa yang lain, apakah tobatnya dari dosa tertentu diterima? Ulama berbeda pendapat dan mengatakan tidak, harus dia lepas dari perbuatan dosa yang lain. Tapi yang dirojihkan dikuat oleh Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin adalah ya sebagaimana dalam syarah, syarah Dadus Shalih beliau jelaskan itu kalau dia bertobat dari satu dosa dan belum bertobat dari dosa yang lain, maka yang dia bertobat itu insya Allah diterima. Demikian. Tentu saja bagi seorang yang mengucapkan istighfar kepada Allah, kalau tahu seperti merokok itu adalah hukumnya haram, maka seyogyanya ditinggalkan bagaimana beristighfar sementara mulutnya bau rokok nggak ya gitu sementara orang yang sholat saja bau apa namanya bawang ya di jangan sholat di masjid karena apa karena para malaikat terganggu dengan bau itu apalagi dengan bau rokok. Maka tentu saja uh, harus ditinggalkan itu. Demikian. Baik, kita akan kembali dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta. Ustaz Anda sering mencuri uang majikan akan tapi Anda janji akan menggantinya. Sampai saat ini bos Anda tidak mengetahui bahwa uangnya telah dicuri. Apakah uang yang Anda ambil itu menjadi haram? Jazakallah khair. Ya tentu saja. <laughs> Karena bukan haknya. Nabi bersabda, لا يحل malum إلا بطيب نفسه. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaannya. Ya. Nah, kalau orang Islam kullul muslim al muslim haram, maluhu wa damuhu wa irduhu rawahu Muslim. Tidak orang Islam atau orang Islam lainnya haram harta, darah dan harga dirinya. Nggak boleh kita mengambil ah, harta sembarangan. Jangankan mengambil untuk di dimiliki. Pinjam saja itu nggak boleh kecuali dengan izinnya. Karena la yahillu malum ri'in illa bitibi nafsih. Rawahu Ahmad. Demikian. Baik, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543 kita buka kembali dan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, dengan siapa Bapak di mana? dari Abu Faisal di Pondok Gede. Baik, silakan. Uh, begini Ustaz, yeah. Iya. ini masalah eh, zikir pagi petang. Iya. Yeah. Biasanya kan kalau uh, sudah sholat kita ganti sama celana pendek gitu terus sembari duduk-duduk sembari baca zikir itu apa iya. dibolehkan yeah. Ustaz atau misalkan kadang sembari tiduran gitu. Iya, iya, iya. Ya aja Ustaz. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja ya, ketika kita menghadap Allah yang paling afdol adalah dengan keadaan suci, dalam keadaan menghadap kiblat, ya dalam keadaan khusyuk. Namun kalau itu semua barangkali tidak bisa kita lakukan, mungkin capek atau karena uh, e, malas sementara bibir kita bisa menggerakkan untuk mengucapkan zikir-zikir kepada Allah yang disyariatkan pagi dan petang. Bagaimana Allah berfirman, ya, Allah قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض orang-orang ya yang berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring. Ya, maka ya dengan ayat ini kita nggak ada masalah. Namun yang lebih afdol, lebih utama sehingga zikir itu tidak hanya kita bebas dari tanggungan untuk mengucapkannya atau meraih pahala, namun ada pengaruh kepada hati, tentu saja zikir dengan keadaan yang khusyuk, menghadap kiblat dalam keadaan berwudu ya dan memahami maknanya sehingga ada pengaruh kepada jiwa kita dan juga akan menggerakkan sel-sel tubuh yang ada pada kita ini ya untuk apa? Untuk senantiasa melakukan kebaikan. Wallahu a'lam demikian. Taip, uh, eh, kepada Bu Faisal demikian dan kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Rudi di Cibitung. Taib, silakan Pak Rudi. Ini masalah zikir pagi petang Pak Ustaz. Iya Pak, iya. Uh, apa? Kita kan kalau habis sholat subuh itu di musola itu tuh sering apa? Pas mau itu habis zikir lah tuh lampu langsung dimatiin gitu. Iya, iya. iya. Kita nggak sempat lagi buat pikir paginya gitu. Iya, Terus iya. saya langsung pulang aja ke rumah. Iya, iya. Ntar baru di rumah itu saya wirid-wirid pagi iya, lah. Gitu. Iya, iya. Uh, uh. Gimana itu hukumnya Ustaz? Iya, iya nggak apa-apa. Nggak oh. apa-apa, Pak. Iya. Oh, ya, nggak apa-apa. Iya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tidak masalah saja, tidak walaupun di luar masjid ya. Tidak masalah ya. Iya. Ya. Tapi bagi para pendengar yang lain silahkan di 0218236543. Namun sebelumnya kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, so, uh, eh, bagaimana kita hanya beristighfar 100 kali saja? Bolehkah lebih saja? kalau khair dari hmm. Fajrah. Iya. Iya. Bolehkah lebih beristighfar sekali Boleh, ya. Karena eh, sebagaimana tadi saya sejelaskan bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin ya. Uh, ini lihat bagaimana ya. Nabi mengatakan astaghfirullah fil yaumi amarrah mengucap istighfar satu kali sehari wa huwa nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar di mana beliau sudah diampunkan dosanya yang lalu dan akan datang fa kaifa bina bagaimana dengan kita maka kita lebih berbanyak untuk mengucapkan istighfar kepada Allah ya maka yang fa'alaika ya akhi bi kathratil istighfar wa akthir min qawli Allahumma ighfirli Allahumma arhamni astaghfirullah wa atubu ilaihi Oleh karena itu wajib bagi engkau ya wahai saudaraku untuk memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak mengatakan Allah maghfirli, Allah marhamni, astaghfirullah wa tubulai dan yang semisalnya. Karena apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita ketika pada waktu-waktu mustajabah diterima istighfar kita oleh Allah Rabbul Alamin. Baik, Ustaz, mohon maaf Ustaz kita tidak bisa menerima hmm. satu penelpon karena hmm. keterbatasan waktu. Mungkin hmm. sebagai kesimpulan akhir Ustaz, yeah. Ya, eh, kesimpulannya tadi makna istighfar itu apa? Kemudian dosa-dosa kita sudah ketahui tadi bahwa jumhur ulama memang membagi, memang ada khilaf tapi mayoritas ulama mengatakan dosa ada yang besar, ada yang kecil. Dan eh, sudah kita sebutkan tanda-tandanya bagaimana kita mengetahui dosa besar dan dosa kecil. Kemudian yang ketiga, dosa kecil itu bisa menjadi besar karena beberapa perkara yang sudah tidak yang sudah kita sampaikan tadi diantaranya orang yang meremehkan dosa tersebut. diantaranya adalah orang yang apa namanya eh, tidak takut kepada Allah dalam berbuat dosa. Kemudian yang keempat, maka banyaklah istighfar dan ketahuilah keutamaan-keutamaan istighfar. Di antaranya memperbanyak rezeki, kemudian bisa memiliki anak bagi yang belum punya anak, ya dengan istighfar. Kemudian bagi para petani ya yang hujan barangkali apa namanya kebanyakan pun juga bisa dengan istighfar apalagi yang tidak ada hujan jelas yusil sama alaikum idroro dan seterusnya banyak istighfar ini kunci dari segalanya istighfar ini kunci dari banyak persoalan yang yang kita yang kita hadapi maka dengan istighfar insyaallah akan terbebas semuanya asalkan dari hati yang jujur yang tulus takut kepada Allah Subhanahu wa taala.